Jadi saya tidak akan bisa dipengaruhi. Gitu loh. Saya itu direkrut Amerika tahun 81. Yang mengundang saya ke Amerika satu tahun itu bukan saya dikirim Indonesia atau bukan karena saya seniman, saya diundang oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi saya mendapat privilege duit wakeh. Saya disediain kendaraan, sopir dan guide saya boleh kemana saja, tiketnya mendapat privilege. Jadi misalnya aku nang Chicago, terus mikir, ah si, aku tak gak sido nang, anu aku gak sido nang Columbus, aku tak nang Indianapolis misalnya. Iku aku langsung di bandara merubah tiket langsung boleh. Karena apa? Karena saya punya surat sebagai tamu pemerintah. Jadi saya punya hak yang luar biasa. Dan saya dipengaruhi macam-macam di sana ngelihat museum tentang Indian saya dipengaruhi cara berpikir orang Amerika mengenai Indian semoga aku dipengaruhi tapi ya apa mempengaruhi aku cara cari-cari Fuatman apa sih ya duit ya tapi aja pilih wongnya malah ya tak cukup kabeh gak apa-apa gratis di aku deh di Amerika ya aku kirim buku rong truk itu gratis melalui apa melalui American Army jadi sing ngirim ke Amerika nang Jogja itu tentara Amerika loh. Siapa sing yang menghalangi? Jadi bukuku sakono kayak sekian puluh box itu gratis. Dari mana saja saya beli buku di mana tinggal saya kasih ke saya paketkan lokal ke kantor American Army. dipengaruhi ya bisa-bisa tapi ya Gak ono sing menarik. Aku sudah pendapat yang ngono kecil yang ngono Terus saya bahkan dimasukkan ke sekte-sekte. Sumyungun, Hari Krishna Bagawan sing sing brainwash brainwash ya dan cuci otak cuci otak. Mau aku aku dicuci otak, gelem aku dicuci otak. Jadi terus misalnya di New York saya itu tiap pagi ke kantornya sampai siang pagi sampai kira-kira jam 3 siang itu apa namanya jam yoga isu saya aku begadang itu ya jam-jam sepuluh, sampai jam ya aku di kantor Sumyung mun itu sebuah sektor besar di sana di sana diskusi seminar segala macam dan mereka mempengaruhi dengan pikiran-pikiran tapi ya, aku sebagai wong Jawa wong Islam Jombang Menturo karena sing gumun kalau ngomong ini malah tak tambahin bener kabe, oleh ku nambah yo mereka oh iya bener bener bener tak tambah ya Allah mek itu tok iku tukang becane Jogja ya iso <laughs> kalau kita kita semua ini nggak akan sebenarnya kalau anda waspada sedikit aja nggak akan bisa dipengaruhi seperti itu saya ini ngomong tentang bayi tadi ya. padahal tujuanku sederhana deh aku gelem ngantor di gunung aku mergo aku mangan gratis Ji, nomor loro aku oleh njupuk buku piro ae. Nomor telu ono semacam mall mall pokoknya semacam hall ruangan luas yang sini hanger-hanger jaket kelambi kaos ngopo macam oh, aku njupuk ibu nina tak njupuk jadi aku ngoleh-oleh Pak D, ngoleh-oleh Kiai Kanjeng Ngurus, tak oleh-oleh jaket wapi-api itu gratis kabeh. Dan saya masih begitu pulang ke Indonesia saya masih dapat newsletter mereka masih ada buletin-buletin dari mereka dikirim terus dianggapnya saya pengikut semua ilmu lah enak gitu. tapi yuk ya, karena perubahan aku harus mengikut jadi aku naik gak seneng karo Amerika ya aku tetap gak seneng Amerika mereka sama sekali tidak berhasil satu titik pun untuk mempengaruhi saya maka saya tidak akan dipakai setelah itu karena mereka tahu saya tidak terpengaruh maka saya, saya tidak kompatibel sama luar negeri apalagi sama Amerika. Gitu loh. Jadi saya tidak diperhitungkan sama sekolah mereka karena nek arek iki tiga enggon didik. Makanya tokoh Islam bukan saya di Indonesia. Maka Kompas tidak akan menokohkan saya dan tidak akan memberi ruang kepada saya sampai mencukupi, sampai seharusnya. Di wilayah apapun di Indonesia saya akan diberi ruang. Lagi kalau mau aku bayi, sobo kuburan aku gak paten gak duwe apa-apa gak tadi apa gak paten nah, aku aku yang ini, iki dia yang ini, iki sampai bener-bener yang ngene insya Allah ya mek njaluk rada doa umurku cek ya, aku suwe ini ngono lho wis ngene dan itu saya pertahankan sehari-hari dengan cara cara hidup saya aku kudu gelem melakukan pekerjaan apapun sekasar apapun serepot apapun sebagaimana orang lain manusia biasa tidak boleh budaya kita membuat kita menjadi feodal bahwa nek wong kaya aku kudu ana sing ngawal. Aku ditakoni akeh ndek ndi kok ndak ada yang ngawal cak. Saya ini sedang ngelamar jadi pengawal ya. Masa aku dikawal, re. aku sing ngawal iki aku sapa sing tak kawal iki gak ono gitu Jadi saya tidak pakai, saya dulu di Juanda kan sering dijemput banser-banser nggak tak kon nggak gak mulai aku gak gak gelem acara. Kan mulai-mulai sih ya, aku tak rono naksi ya Gak gelem Padahal teman-teman kita semua karena dia tidak ingat bayinya ya, menurut istilahnya tadi itu senang di sudah kayak Uno dijemput si Cijanuddin MZ, Sopo, Kim dijemput Banser Piro, Kokam Piro, mereka di bandara rame-rame mobil berderet-deret nah aku lagi gak kelunak kelunuk kelunak kelunuk kelunak kelunuk lunggu lunggu dodok dodok ngopi ngopi sakarepku cuman suatu hari nyuwun sewu suatu hari kok hatiku pas mangkel di bandara Makassar aku mangkel mergo aku di dilorokno wong enak-enak ngopi di bandara itu parane wong saya itu sebenarnya pengagum saudara tapi saya tidak suka sama tulisan saudara ini anda ini sudah melanggar Islam dan sudah menyakiti umat Islam. Aku pakai tulisan apa ya? Saya boleh lihat tulisan yang Anda maksud itu. Waduh, Melayu jumpuk majalah itu. Itu ini. Dokter Nur Kholis Majid titik dua. Lu sampai saya ulu loh, wong gak temenan. Lu gambarnya cak Nur Yono ya loh. Astagfirullah, aku meneng-meneng ruwah ana kaya ngono iku, ternyata sing dimaksud iku candur. Karena dia kenalnya saya candur kan dari sampai sekarang orang masih keliru candur. Dan saya senang sekali kekeliruan itu karena itu tanda bahwa Allah sangat melindungi saya. Sangat menyembunyikan saya. Allah cukup menyembunyikan saya di antara huruf N dan huruf R. dan cukup bagi Allah. Ditambah mana begitu numpak pesawat di melakukan cangur, cangur, mana Nur. Muna kati geleng kono kok kecewan aku manduk iku ngapusi aku ngene tok. Mlebu pesawat tetep ono Cak Nur kan. Ngene meneh aku wis akhire lungguh kabeh Mas, wis lungguh kabeh nele bekas apa tas-tas di, di kabin itu nyadek meneh deh, nyadek meneh. Camer kan? Pendanur kok wis maju. Uang gelap. Aku ini seneng dilindungi Allah tapi yo kenemenan. Kok cie, kok cie. Kok ciendunya itu oleh keset satu Ramadan berpu, berpuasa kepada satu Syawal gitu. Ya iso. Gitu. Sing sampai saya ini sing teman sahabat sing gak hubungan karo Quran, sok breaker. Iku gak ono sing padha sama sa, sa Indonesia bar. Ono sing sekop breaker, ono sing sekop breaker, ono sing sok breaker. Ono wis gak ono sing padha sak aku dolan ndi mesti gak ono sing padha dan tidak pernah ada yang mengkonfirmasi cocok iki sing bener sing ya apa minal aizin wal faizin iku aku wingi kae wingi ndek Jogja ndelok iku Mas ngene lho rek iling eling-eling dal kalau Z aduh gak belum sih yang satu dal yang kedua z ngono lho d sama z iku mergo bingung akhirnya mubadir kelebihan z satu, kelebihan d satu kan itu ya. Karena itu harusnya minal aizin wal faizin. Jadi kalau kita geset kita rugi. Iku tintane biru iku nah, cukup kamu? Sing tiga tak D karo Z sing kelebihan itu mah. Ditambah meneh salah cetak. Tapi aku suweneng nek yang ngono itu aku semua suweneng aku sejane ngene iki gak bosan-bosan aku cerita, konyol ku ndek dunya iki sumenengan ya. wana sing ngilakno aku Rendra dapat sorry ya tak iki karo saya bisa mengarah Rendra dapat gelar lurus karo aku teko resmi karo Mbak Fia terus ketika kita ngobrol datanglah Pak Safi Ima Arif sama istrinya istrinya itu dengan setengah berlari menyongsong ke kami karo Melayu. Neno, apa kabar? Mate aku. Lu sing disebut sing sensitif ini. Ya. Keliru aku. Negatif Semua neno apa kabar dipeluk. Begitu mas meluk Pak Novia, Novia, Novia. Cepet tapi. Serong minggu berkoro gitu. Oh, alah. Lah ya apa sih? Keliru kok cedeng iki. Kabeh buang terneno apa kabar? Aduh, ya. mati aku. Mati aku wis mari wis entek aku diiris-iris digeraji kalau bujuk suatu hari dia untuk warisan kami ke Mataram wong loro karo bojoku terus dalam rangka nyamit mantu ini kan saya capuat mantu sih terus ibu-ibu ngerembel-ngerembel di pesawat itu ngelirik-ngelirik Novia terus kalau ngelirik aku terus ini mesti ngefani. begitu mudun aku dilalah di sini nggak tas Mbak Fia di dikerubungi wong wedok itu Mbak itu suaminya ya? Tiga bangun Indonesia itu tapi Mas Mulyadi lah api sih, bangnya api sekarang sedang stroke, tapi dia baik, penyanyi yang baik, ya toh, dan tidak ada, tidak, kenapa saya harus sakit hati dianggap Mas Mulyadi, gak masalah. Wong di Jerman nih loh, jelas ku gambarku, aku ceramah, ku gambarku, spanduknya dengan ngarep gedung ini gambar aku aku ceramah judul lagi terus nanti petugas penerima tamu yang ada mejanya daftar itu begitu aku melbu, oh silakan Pak Bimbo <laughs> jelas ini gambarku lagi jadi isak keliru silakan Pak Bimbo aduh mati aku sing paling parah iku sing aku nutup Nur si itu iku. Mulai rekaman rek jam telu esuk. Teko Pluit nang Kelapa Gading bareng Andi di sebiak tu alumnus Padang bulan awal. Oleh taksi ku welek. Joge ku ngene judul wis teles kabeh. Bukai mabuk buare dia sing nyupir yo rada mabuk. Guladak guladak wis dalane gak enak, taksi gak enak nyupir ngawur bisa adik muring-muring eh kamu nggak nyopet yang bener ngawur aja dari tadi gerata-gerata kata lu tau nggak siapa yang lu bawa tahu nggak kamu bawa siapa maksudnya ngerti aku gak? tahu dari supirnya tahu tahu siapa caca handi coba ngono jare ngomong sengsara-sengsara wis aku nek aku ate mureng-mureng aku kudu mudhun taksi to. Aku sak dikon mlaku ta. Eh, aku iso yo melok wis gak apa-apa. Oh, eh, eh, Caca Handika ya aku jan sud. Dadi aku saiki sampe saiki terkenal Caca Handika ya aku iki. Sing disiarek Caca Handika. Oke. Jadi teman sekalian, itu semua dalam rangka sebenarnya karena saya itu semua saya nikmati untuk mendekatkan diri saya kembali kepada bayi saya. Nek nah, aku ki bayi kalau sing digawe Gusti Allah, wis gak ono sing iso ngapa-ngapa sih. Dunya gak iso gare aku kepencrut, betul nih. Apa ono bayi kepencrut? Gak iso dipengaruhi kapan nguyuh-nguyuh wong bayi. Nek kon bayi kon ngising dia gak masalah. Kita betul. Oh, iki bayi ngamur ngising beli gak ono bayi apa. Ora dadi bayi Artinya punya makom yang sejati. Kalau cara Sunan Kalijogo apa medot-medot tatal terus orang orang-orang ketugel gurune iku rek Sunan Kalijaga hukum kabeh sing gawe masjid Demak itu loh yang terakhir akhirnya dijupuk iku e orang-orang karo si orang-orang no kayu jati di titik di kai sambungan set terus jati apa jenenge orang-orang yang udah menaik itu mitosnya gitu ya itu itu, itu benar tidaknya kita tidak pernah bisa tahu tapi pokoknya yang saya ambil adalah kalau badan dan kepalamu menyatu maka kamu akan menemukan kesejatianmu ini. Nah ini kepala karo ini gak bersatu. hati ini karo sembarang pikiran. Jadi nek istilah cak ono ana sing sergap tapi goblok. ono sing pinter tapi males. ono sing apa meneh? Jare puji. Ono pinter rajin. Saking pintere barang sing wis enak itu di tambah-tambahin meneh dan itu contohnya apa gitu? Oh ya DPR. Kursus sholat khusyuk barang itu. Saking pinter saking rajin. Mek kate nangis dulu bayar petang juta. Ngelopo lampunya remang-remang di sedang kaset Ingat-ingat yang kepada Allah Terus situ nangis liane melok nangis Nangis lu biasa Sudah hari ini tak kerawuk rayu Kira-kira nangis kan langsung Nangis kok bayar larangnya umum Itu ya, terus kan oke Mudah-mudahan soal bayi ini paling tidak Anda ingat kita sudah cukup lah Pokoknya eling lah nyuruh saya nek aku nek, nek aku merasa diri saya aku gak tahu merubah waktu aku aku gak terpengaruh budaya opo, opo gak terpengaruh kepentingan opo, opo gitu ya opo aja nyun saya ulah yo ya ono di titik sing bar sing kecil-kecil lah aku milih Cisamsu gak milih dan garam misalnya itu kan juga itu masalah ciri-ciri itu karena saya juga ingin menunjukkan kepada Muhammadiyah bahwa saya concern juga sama Muhammadiyah makanya saya milih Samsung Samsu Din, Samsu Din soal cara membaca kalau ada kan bacanya kan tanpa kesenian Jin Samsung Jin oh harus pakai estetika Jin Din Samsudin nah, terus Samsudin jawab saya gudang garam kok lagi nah, kita kena ngunung ngarepe din mesa mesuk gak enak raine ngono ya ya gak apa-apa wong aku iki nang ndi kok cek seneng atine wong cek gede atine wong oke itu soal bayi kemudian soal apa biar cepat Oke, teman-teman sekalian gini. Ini sebenarnya dua hal lagi aja ya. Yang pertama gini, ini sebenarnya semua sudah sepakat. Orang-orang pinter dari golongan apapun, dari sejarah pendekatan intelektual apapun, saya sekarang sudah sepakat bahwa kita tidak bisa meneruskan Indonesia yang seperti ini. Ini berita singkat aja ya. Saya melakukan rapat-rapat agak serius kemarin di Jakarta, termasuk dengan Wiranto, dengan ini, dengan itulah. Pokoknya judulnya Ikin Kudus Sesar untuk melahirkan kembali Indonesia yang baru ini kita harus pakai operasi sesar tidak bisa lahir normal gampangannya tinggal sekarang sesarnya bagaimana siapa yang melakukan metode sesarnya bagaimana di wilayah apa di ini skala prioritas apa dan seterusnya saya hanya ingin memberi file kepada anda bahwa anda sendiri kan melakukan operasi sesar orang-orang maya ini mudah-mudahan anda ngerti maksudnya kan tadi Toto mengatakan perlu sasir ma'iyah dan saya menyebut ba'da idul fitri yang sekarang ini memang kita sengaja dan sadar melakukan revolusi-revolusi pemikiran revolusi-revolusi pemikiran termasuk tentang rukyah tadi dan seterusnya nah Iki aku gak iso mengenai Indonesia sesar, tapi eh saya kira saya kira mau menungso gak nyesar Indonesia ya ya, alam dan Allah juga akan melakukan operasi sesar nah orang maknya di mana posisinya orang maknya tidak ada masalah karena kita pelaku sesar kita pelaku sesar kita sendiri menyesal diri kita sebab kita tidak mampu melahirkan secara eh? ini juga cuma idiom saja, istilah saja. Sebab adalah istilah liane ya opolah. Tapi pokoknya dengan begitu Anda mengerti bahwa kita harus ikut atau tidak kita harus akan mengalami yang kita sebut operasi sesar itu. Nah, misalnya gini teman sekalian. 70% ekonomi Indonesia itu omsetnya ada di BUMN. Jadi nek konglomerat kaya TW HT CT dan seterusnya itu itu semua include 30% saja di dalam 30%. Tapi yang 70% ini kan BUMN BUMN yang jumlahnya tidak kita gitu tiap cukup banyak. Nah BUMN BUMN ini semua kan Indonesia kecil Indonesia kecil yang tidak bisa ditembus oleh Indonesia besar. Jadi misalnya Pertamina itu tidak bisa ditembus oleh pemerintah. BUMN BUMN tidak bisa itu kerajaan-kerajaan atau negara-negara kecil di dalam negara yang memang tidak dalam tanda petik tidak tidak bermaksud untuk mendayagunakan kekayaan rakyat itu untuk rakyat Indonesia. Tetapi menunggangi itu semua itu kekayaan kelompok rakyatnya BUMN itu sendiri. Kita nggak tahu lagi duit senturi itu kemana. Kita nggak tahu ini di luar ini ya. Kita nggak tahu jam sostek itu duitnya dulu yang rame itu kemana kan kita nggak tahu semua itu. Jadi ini nanti senturi harus dikejar untuk belahan awal dari operasi saya Harus karena dari situ semua sampai Nasruddin Kita sudah tahu siapa yang membunuh Nasruddin Yang kemudian menjadikan Antasari, SHW sama Wilati masuk penjara Dan itu sudah semakin kelihatan indikasinya bahwa, bahwa itu rekayasa dan kita sudah tahu siapa yang bunuh itu dan itu berkait langsung dengan keraton keraton Republik Indonesia ini. Dan itu kalau pengadilannya normal seperti sekarang itu tidak akan bisa di diproses. Saya umpama Indonesia hukumnya bener, hakimnya jujur, ya aparat aparat hukumnya berlaku benar menjalankan hukum. Itu saja kita butuh waktu lebih dari 200 tahun untuk menjadwal kasus-kasus korupsi yang jumlahnya luar biasa banyak. Tapi tidak nganggur dukun biasa ya, gak mari-mari guru saya butuh 7-8 generasi lebih untuk beresin korupsi dok dan gak cukup waktunya mulanya umum korupsi kendel-kendelnya wong gurung gurung garong kena kok mau kena oyo oh ya, dari wong seket kena situ paling mudah itu pun potong masa tahanan terus dapat remisi kan begitu jadi tidak mungkin kita meneruskan keadaan ini tidak mungkin. Jadi ikut dosi meminta informasikan akan bagaimana tidak baik kalau saya umumkan sekarang gitu ya. Tapi pokoknya itu yang harus dikejar sampai ke tingkat di mana nanti harus ada kepemimpinan baru dengan modal baru yang dihimpun dari tidak mungkinnya para koruptor ini di proses secara hukum sehingga mungkin nanti pakai sistem kafarot. Terus ngene kon bayar oke oh, negara ini, kon ini, kon ini, kon ini, karena kita butuh untuk revolusi ini kita butuh saat ini untuk satu tahun. Tahun kedua kita ambilnya dari yang lain lagi, tahun ketiga dari yang lain lagi. Saya tidak mengatakan ini benar akan terjadi atau tidak, tapi untuk memberi kemantapan kepada jamaah Ahmadiyah, Anda tidak perlu ngurusin itu semua. Anda sudah melakukan operasi sesar Anda sendiri di tugas Anda sendiri yaitu bagaimana mewariskan wacana-wacana maknya secara lebih terorganisir dan termanage secara baik. Maka sebenarnya malam ini saya ingin memberi apa namanya tantangan kepada teman-teman inti baik dari Bambang Wetan, Barada, padang bulan, mojopat dan semuanya untuk dalam waktu tidak terlalu lambat mengorganisir kembali penulisan-penulisan wacana seperti tadi termasuk misalnya gampangannya gini loh kalau ngomong tafsir ma'iyah itu berarti kan harus sampai bahasa Arab ya Fuad harus berbahasa Arab kalau enggak kan nanti juga enggak akan sampai kemana-mana terus apa seluruh Al-Quran akan ditafsirkan kan kita kita harus harus urus benar dan itu kita terlalu banyak kerjaan sehingga tidak akan mungkin kita mengorganisir itu secara baik maka kita perlu pembagian tugas yang jelas jadi misalnya Cak Fuad dikawal oleh Trayogi misalnya untuk menuliskan yang menurut Cak Fuad menjadi cicilan dari tafsir Ma'iyah Cak Fuad dikawal siapa secara teknis terus nanti yang penting sampai batas waktu itu Cak Fuad sudah akan mendapatkan draft itu Pak Nur Somad juga dikawal oleh siapa di Jakarta kemudian kita dulu kan dulu kan buku yang pertama Cak Fuad sama Pak Nur Somad itu berarti bisa tidak hanya satu buku terus ada buku kedua yang sifatnya berangkatnya dari perspektif sosial tidak dari nas buku yang ketiga dari jamaah yang sifatnya budaya Nah ini masih kita bisa perdetail lagi. Misalnya yang gampang-gampang, misalnya nek, nek solihin ngadeti mimpi-mimpi ma'iyah misalnya. Dihimpun kabeh. Atau mutiara-mutiara ma'iyah. Tercecer-cecer di mana-mana. Ya. Yang itu bisa dihimpun kelak menjadi buku. Jadi nanti kalau orang itu ingat ma'iyah, dia punya bahan banyak untuk belajar dari situ. Termasuk jamaah juga kita minta untuk berinisiatif. Boleh setiap jamaah menuliskan pengalaman pribadinya atau menuliskan analisis dan buku semi akademis pun boleh, akademis pun boleh untuk melahirkan buku maknya dari Anda. Nah itu saya mohon ada yang memimpin untuk me mengorganisir itu secara lebih matang sehingga target waktunya kita pacu secara sebaik-baiknya. Terus Gandhi misalnya Gandhi di Jakarta di Kendiri Cinta mencoba menghimpun solusi-solusi makian misalnya. Tentu banyak sekali bahannya. Apalagi Solihin saya lihat rajin membaca buku-buku saya yang lama yang ternyata opposing saya ini kedatian dan sering tak omong. lagi harus ya tak tulis ke bian-bian ke zaman buku-buku ku awal jadinya buku makian ternyata. Saya menulis puisi pertama itu Mesti itu judulnya M frustrasi aku gak ngerti kok M itu biar gue apa masa Muhammad frustrasi apa maknya frustrasi ya karena nah itu masih saya cari terus bahkan lagu-lagu yang pernah saya tulis saya lirik-lirik yang pernah saya tulis lu maknya kabeh ternyata gitu maka sampai-sampai yang kecil-kecil kita merencanakan kita mau bikin konser kanjeng dangdut misalnya Ternyata soalnya syair-syairnya ini iki kok iso lahir syair kaya ngene iki biyen ceritane ya apa? Soal ini akan kejadian iki nek ngene carane. Iki akan terjadi ini. Karena saya tidak ngerti asal usulnya kok saya nulis seperti ini. Itu teman sekalian. Saya, saya kira saya minta dengan sangat Mas Toto mengumpulkan teman-teman setelah acara pada bulan ini untuk mencoba melakukan pengorganisasian itu apa itu masalah pendidikan, apa itu masalah eh, prinsip-prinsip Islam menurut Ma'ya atau apapun saja. Partisipasinya Cak Menit, Cak Nas, Cak Dil dan semuanya saya kira sekarang terbuka sangat lebar dan saya membayangkan kenapa saya sebut rizki zaman untuk Ma'ya, rizki sejarah. Karena semakin banyak yang buruk-buruk sekarang itu kita semakin senang dalam tanda petik ya. Semakin cedok bahwa Anda memang bertugas untuk memandu kembali lahirnya zaman karena anda orang yang golongan yang paling siap untuk memelihara kebaikan ibarat zaman sebelum Daud itu ada tolutnya anda yang menyimpan kotak tabut itu wong kono-kono wong gawe kono ngono awak ini diri pada bulan golek ilmu sejati itu nanti gelap berarti anda orang yang memang diutus oleh Allah diberi daya oleh Allah jadi kira-kira seperti itu saya mohon ini di eh, organisir. Saya kemarin membayangkan ada semacam pleno kecil gitu di Jogja sebelum tanggal 17 supaya pas mau coba tanggal 17 sudah bisa lebih cepat. Tapi pokoknya saking akeh, saking akeh bahan-bahan mak yai sampai koyok angon wedhus 200 lah manggil situ Playurono situ Playurono tapi saya saya senang karena semakin buruk keadaan dunia ini semakin bersinar Maya. dan saya bersyukur selama dua tiga bulan terakhir kita Maya di mana-mana itu penuh hidayah Allah menurut saya penuh hidayah Allah kita dibimbing luar biasa ya di Kediri ya di Surabaya ya di Malang ya di Sidoarjo saya kira barada terbaik ya bulan kemarin itu Bang Bang Wetan kemarin juga bagus yang di balai kota juga sangat bagus. Di mana aja kita maksiat, alhamdulillah penuh barokah dan penuh hidayah dari Allah. Itu berarti amanat untuk kita sangat menggembirakan sehingga semua yang kita sesali dari peristiwa-peristiwa yang tadi di diagramkan oleh Ja'far itu kita ambil sebagai rezeki Allah untuk supaya kita yang nanti mewariskan kepada generasi yang akan datang wacana-wacana dan uswatun hasanah yang mereka butuhkan insya Allah. Saya kembalikan kepada Cak Fuad atau Mas Toto untuk mungkin <laughs> mungkin kita satu selawat dulu dari Zainul. Kalau tidak bareng ya kita dengarkan Zainul tok ya saya nak karo kawan. Nah, ya wis ya apa carane. Allahumma maulana maulana maulana siwallah. Kullama nataika yahu qala ya abdi اللهم صل على محمد الله الله أشرق yang dalam penilaian mereka itu lebih kuat ya, dibanding dengan yang selama ini hadis yang dipegangi. Nah, yang lebih kuat ini teksnya takbir itu Allah Akbarnya dua kali. Saya kira tidak lepas dari itulah masalahnya, bukan bukan cinta mereka, tapi itu soal menemukan hadis baru yang dianggap lebih lebih kuat. Dalam arti kuat itu kesahihannya jadi lebih lebih sahih saya kira cuma itu aja tapi saya, itu juga tidak di Muhammad itu tidak selalu mesti sama ya. ada juga perbedaan pendapat di kalangan mereka jadi yang tetap tiga juga ada seperti misalnya perbedaan pendapat tentang uh, posisi tangan setelah ruko. Ya, setelah ruko itu apakah tangan kembali sedakep atau tangan e, lepas? Ya. Itu kalau di sepengetahuan saya itu ada di kalangan Muhammadiyah yang me, menerapkan e, setelah ruko itu tangan kembali sedangkan Ya. Itu sebenarnya hadisnya sama cuma pe penafsirannya yang berbeda. Jadi itu perkembangan dalam faktor masail mereka lah. Ya, kalau mereka istilahnya sidang majelis tarjih, kalau di NO ada faktor masail. Ya. Jadi saya kira berkisar soal itu aja, itu dua tiga dua tiga itu. Nah sekarang yang barangkali yang perlu di, di, dilihat adalah eh, bagaimana sesuatu yang baru itu kemudian diterapkan di tengah masyarakat sehingga tidak menimbulkan seperti yang terjadi eh, di Jakarta yang dialami oleh itu. Kalau memang ternyata jamaah itu jamaah masih takbirnya tiga, kalau dibawa kedua akhirnya kan gini tadi ya, tidak tidak klop. Nah itu kan jadi masalah. Yang menyebabkan inti dari takbir itu sendiri menjadi menjadi terganggu. Itu satu. Yang kedua, sholat tahiyatul lapangan. Memang yang dikenalkan tahiyatul masjid. Ya. Sepengetahuan saya istilah tahiyatul masjid itu bukan dari Nabi. Jadi itu ada rumusan dari para ulama. Ya. Jadi Nabi itu menganjurkan masuk ke masjid itu yang pertama dilakukan adalah sholat, bukan duduk, bukan ngobrol, tapi yang dilakukan pertama kali kalau masuk ke masjid adalah sholat adalah sholat. Ya. Jadi kalau datang kemudian sudah waktunya sudah ikomat dan sholat jamaah sudah sholat fardu ya langsung itu sholat fardu tidak perlu sholat tahiyatul masjid intinya yang penting masuk ke masjid yang pertama dilakukan adalah sholat nah Soal tah lapangan, kemungkinan memang kasusnya waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di lapangan, Nabi tidak pernah memberi contoh bahwa di situ ada sholat dua rakaat. Nah itu aja. Jadi ini adalah masalah masalah pendidikan dan sosialisasi. Kalau ada orang sudah Allah Akbar diingatkan, eh tidak ada sholat tahiyatul lapangan. Itu kan jadi bingung tadi itu ya salah tingkah akhirnya. Ya, itu mestinya harus di, diajarkan di di waktu-waktu yang lain. Kalau belum sesuatu yang baru kemudian langsung saja diterapkan bisa jadi bingung orang. Seperti saya pernah saya, saya contohkan itu kalau sholat jamaah jangan ada soft itu yang hanya sendirian. Maka kalau anda misalnya pada soft terakhir sendirian Tariklah orang di depan Anda untuk ke belakang supaya tidak sendirian. Itu tuntunannya begitu. Tetapi kalau ini tidak tidak diajarkan dulu, tidak disosialisasikan, moro-moro yang di depan ditarik ke belakang ya bisa ke itu nanti, kan begitu. Jadi ya harus di diajarkan dulu. Di, kalau di masjid ya diterangkan kepada jamaah masjid. Ya. Jadi kita ini kadang hanya masalah-masalah teknis itu ya. soal wa, uh, walillahil hamd ya, itu. itu soal gaya saja saya kira ya. Orang Indonesia memang kadang lebih fasih dari orang Arab. Iya. Coba kof-kofnya orang Indonesia itu kan terlalu masuk ke dalam. Orang Arab kan kof, kof. Kita off kan gitu ya. Off langsung lebih masuk ya lebih fasih eh. ya jadi ham ya tidak tidak sampai kol-kolah kalau di situ karena ya berbeda kasusnya dengan eh, kol-kolah saya jadi harus ada indikasi aja bahwa ada huruf dal dalam bahasa Inggris kan ada begitu ya. Eh, tidak tidak terlalu jelas tapi ada indikasi bahwa oh itu ada bunyi ya. nah, ham juga begitu Nah basar eh, Jadi misalnya memang ada istilah-istilah Misalnya kolbun Kolbun itu ada yang sifatnya fisik Tapi ada juga yang sifatnya non fisik Ya kan gitu Kolbun itu jantung Itu yang fisik ya. Tapi kolbun juga ada yang sifatnya non Bukan yang jantung yang itu Kolbun itu yang memang nilainya rohania Itu juga ada Kemudian uh, eh, oh. ro'yun, oh. ro'a, ro, oh. itu bisa menjadi ro'yun, bisa menjadi ru'yah. Kalau ru'yah itu yang sifatnya fisik. Tapi kalau ro'yun itu sifatnya tadi itu ada unsur pemikiran. Jadi hal-hal seperti ini memang perlu-perlu e, kita ketahui jadi ada makna-makna yang memang mengandung dua dua sisi dua sisi oleh karena itu kalau kita terpanjang roh ru'yah ro'a itu pada mata kepala ya artinya tidak lengkap pemahamannya jadi memang harus di situ ya melibatkan akal, melihatkan melibatkan pikiran, melibatkan hati. Basar itu sendiri ada yang sifatnya juga non fisik. Kalau basar itu mata, tapi kalau basirah, nah itu yang sifatnya non fisik. Ya, basirah. Tapi akar katanya sama. Saya kira ini aja tambahan. Kemudian nanti ada permintaan doa dari jamaah. Sebelum saya berikan Mas Tobagi jahitan, ada seorang calon bupati datang ke seorang kiai menyerahkan 100 Quran untuk santri. Calon bupatinya sudah Sidoarjo Pak Kiai ini saya sumbang Al-Quran Terus dari Pak Al-Quran Al-Quran saya bupati ini nggak tahu iso Arab di Al Quran, gini Al Quran ya. Terus mereka udah nggak iso iso kalau staffnya e di sikut-sikut. Saya tak pun lah punya potnya nyekut gitu. Dia ya, ingin menunjukkan kepada Pak Kiai ya iso nek op ya iso ya. Cuman yo kae enak lah rasane Quran. Ya dari nyekut nyekut di iya. saya kira mungkin bisa tanya jawab sedikit atau gimana Mas Toto sedikit aja tidak usah terlalu larut kita bisa akan lanjutkan juga di Bang Pawetan intinya adalah mohon Anda punya kesadaran untuk menciptakan jejak-jejak rakyat di skala Anda masing-masing termasuk di skala uh, pusat koordinasinya makia. mari Mas Toto Oke kita bisa tanya jawab Ini juga sekalian pengujian tadi peringatannya sejak awal kenapa kita mulai mengembangkan pemikiran bersama supaya nggak terjadi berantem kelak di kemudian hari oh, biar jari cak nun gini padahal ya orang ngono kuwi juga jane iya, ngono kuwi iso dadi aliran dhewe sesuk nah itu, itu kenapa kita kita mencoba untuk uh, saya kira saya kemarin uh, dengan Pak Nur Somad Pak Nur Somad dan Janin sejak kapan itu Nabi itu di dideliki gitu ya? mulai di, di, disembunyikan Mbak ternyata pertanyaan saya baik karat kena di memang itu mau diungkap beneran gue gitu ya. banyak orang apa namanya banyak orang yang akan yang akan marah marahnya bukan karena saking cintanya dengan Nabi enggak tapi marah karena ke kesejahteraannya juga termasuk rasa apa yang selama ini memang dia hidup dari dari dari situ artinya apa banyak orang yang nggak siap juga itu maka dari itu ya oh ternyata bisa ditakoknya karo wong sing orang ngerti apa-apa malah gitu kalau yang tahu malah nggak berani untuk mempertanyakan kapan sebenarnya saat-saat dimana Nabi itu mulai di mulai disembunyikan tenang itu berarti kan urusan dunia ini bisa berubah Oke silahkan eh, Moga-moga ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya reflektif ya. Monggo satu ya. ya sambil saya berapa? Oke. Tolong maju aja. Saya jelasin yang dibilang maksud disembunyikan itu maksudnya bukan disembunyikan oleh Allah dan disembunyikan oleh umatnya karena kepentingan. Itu maksudnya Mas Otto. Jadi kemarin saya minta Adin ngitungin ya Pak. Jumlah hadis itu kira-kira sekitar saya buat mutawatir sampai yang hadis-hadisan sekitar 18 ribu padahal masa masa di mana Rasulullah itu ngomong adalah setelah umur 40 tahun jadi terlalu tahun lah nah tak suruh ngitung nek walung atau sewu dalam waktu 23 tahun iku per tahun ngomong ping Sakulan ngomong ping pira? Sedina ngomong ping pira? Sak jam ngomong ping pira? Artinya ya apa sih carane wong urip iku sehingga kok bentino kok ngekei nasihat terus iku? Itu apa tidak ada peristiwa sosial yang kan Nabi kan tidak mungkin meneng-meneng ngomong kan? Selalu ada asal-usulnya ya, Pak ya. Nah itu satu jam dihitung oleh Adin kemarin satu jam lima setengah kali ngomong. Jadi itu. Jadi kanjeng Nabi itu sak jam gak gak hadis lima gak dua ini. Ya. Nah itu yang disebut Mas Toto banyak sekali kira-kira 30 tahun setelah Rasulullah tidak ada itu justru wacana-wacana murni dari Rasulullah itu disembunyikan, disisihkan Eh, di, eh, di apa ya, ya? dimanipulir dimanipulir oleh kepentingan-kepentingan sampai banyak hadis yang lucu-lucu banget gitu itu maksudnya Mas Toto ya disembunyikan tidak karena tidak tidak Allah dan Allah menyembunyikan tapi karena kita ini bisa bikin hadis-hadis palsu kita pun bisa bikin bikin hadis palsu termasuk yang saya pernah mendapat bahan dari penelitian seorang dokter di IAIN Alauddin Makassar itu yang ikmal di dunia karena kata insya abada wa amali ya, karena kata mudawada itu juga menurut beliau sama sekali tidak mutawatir bahkan jauh dari mutawatir bisa disebut hadis palsu padahal itu kan sudah menjadi cara berpikir baku umat Islam tidak tahu apa seluruh dunia apa di Indonesia saja ah, monggo monggo ini kita jadikan file bersama-sama monggo silakan yang pertama siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pengajian pada bulan tiga bulan yang lalu Cak Fuad menyampaikan sumber atau dasar kaul yang kebenarannya hakiki adalah kalimat La ilaha illallah Yang saya tanyakan terjemahannya karena yang kita ketahui itu ada tiga penerjemahan. Yang pertama penerjemahan yang disampaikan oleh Cak Nur Kolis Majid Beliau menerjemahkan Tidak ada Tuhan selain Tuhan Ini yang betul-betul membingungkan kami Karena Allah itu Tuhan yang baku masih di terjemahkan lagi. Yang nomor dua terjemahan yang umum dipakai oleh umat Islam di Indonesia yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Ini terjemahan yang umum dipakai oleh umat Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu terjemahan yang khusus terjemahan yang khusus ini disampaikan oleh Kiai Majid Haryanti dari Sepanjang. Beliau menerjemahkan semua alam beserta isinya ini ciptaNya Allah. Manusia meskipun itu Nabi Isa kalau orang Nasrani menyebutkannya Yesus dengan domba itu sama. Sama di sini adalah sama-sama ciptaannya Allah. Tidak tepat apabila kita mintai pertolongan atau kita sembah. Satu-satunya Tuhan yang tepat apabila kita mintai pertolongan dan kita sembah hanyalah Allah. Itu terjemahan secara khusus yang disampaikan oleh Kiai Najib Haryati dari Sepanjang. Ketiga terjemah ini mana yang paling tepat, mana yang tepat, dan mana yang kurang tepat atau kurang benar. Lalu pertanyaan untuk Cak Nun. Sebenarnya pejabat Indonesia, kaul yang benar itu kan tahu kan, sebagian banyak kan tahu. Mengapa pejabat Indonesia banyak yang menjadi pembohong? Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobot. Dalam dunia ini enteng-enteng aja. Anda lebih mudah tahu apa-apa. Saya tidak akan ngomong wilayah-wilayah dudengnya atau kanuragannya, tapi pokoknya intinya itu tadi. Semakin Anda eling bayimu, eling fitrahmu, itu maka Anda akan tidak mudah terseret-seret oleh macam-macam. Terseret itu maksudku, Anda kan capek hidup di kantor karena persaingan, capek hidup di perumnas karena persaingan. Kon gai pager tonggomu gai pager, kon tuku mobil tonggomu tuku mobil, mobilmu kok cat abang, tonggomu ngecat abang marun. Sapi turutnya puwegel dengan itu dan semua sekarang kan soal persaingan. Bayangkan saking lupanya negara sebesar ini teman-teman sekalian. Itu cara berpikir konstitusi yang paling dasar saja nggak bisa. Bahwa kalau Anda itu tokoh partai demokrat, ya, terus dengan partai demokrat menang Anda menjadi presiden, maka begitu Anda jadi presiden, Anda masih demokrat apa tidak? Kalau diterjemahkan ke aturan, boleh tidak presiden menjadi dewan pembina demokrat? Betulnya lagi oleh. Tapi siapa sih gelem mikir ngono? Presiden harus menjadi dewan pembina semua partai-partai, itu, enggak? Kudune lagi Tapi siapa sih yang bantah? Mulur ya, jadi itu karena saking jauhnya kita dari bayi. Lah saya nyuwun sewu. Ki anakku juga lagi ngubek-ngubek kayak ngono iku dan tak kandani lho nek aku ngono gak gak duwe teori ngono iku jane soal bayi gak duwe teori. Brang. Soalnya aku gak tahu menjauh dari bayiku, aku gak tahu berubahnya biar yang ini, hatiku yang ini, delok dunia yang ini, zaman biar sampai saiki mulai aku mau gawe apa-apa, duwe apa-apa, sing iso merubah bayiku iku. Semua yang merubah hakikat bayi saya pada diri saya akan saya tolak.